Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Alhamdulillah Kita lanjutkan pembahasan di halaman 69 Rekaman ini sebagai ganti pertemuan kemarin sore yang diliburkan kita masuk pada bab nawasibul mudhari'i ya perangkat-perangkat yang menasabkan fi'il mudhari qala al musannifu berkata penulis Ibnu Ajur masan Haji fan nawasibu asharatun wa hiya an walan wa idzan wa kai wa lam kai wa lam juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au Berkata penulis Ibnu Ajur Masan Haji bahwasanya perangkat-perangkat yang menasobkan fi'il mudhari ada 10. Yang pertama adalah an, lan, idan, kai, la kai, la mujuhud, hatta jawabu jawab dengan fa dan wa serta au. Asyarhu al-aslu fi nasbil mudhari'i an yakuna bil fathati wa yanubu anha hasbun nuni fil af'ali khamsati secara asal fi'il mudhari itu mansub dengan tanda fathah dan terkadang dengan tanda dihapusnya nun untuk fi'il-fi'il mudhari dari golongan af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang lima وينصب وينصب وينصب الفعل المضارع إذا وقع بعد واحد من هذه الحروف العشرة dan fi'il mudhari itu mansub ketika ya, terletak setelah ya, salah satu dari huruf-huruf yang sepuluh ini. Yang pertama, ahaduha an. Yang pertama adalah an, artinya bahwa nahu qawlihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum ya fi surat dalam surat An-Nisa ayat 28 artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu maka di sana ada an an maknanya bahwa dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya yaitu yukhaffifa maka dibaca yukhaffifa mansub dengan tanda fathah yang kedua lan artinya tidak akan nahu qoulihi ta'ala sebagaimana contoh dalam firman Allah taala di surat Al-Hajj ayat 47 walan yukhlifallahu wa'dahu ya padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya maka di sana lan yukhlifa. Yukhlifa dibaca mansub dengan fathah karena ada lan. As-salisu idan artinya jadi atau maka. nahu qaulika semisal perkataanmu idan ukrimaka. Ya maka aku akan menghormatimu. Jawaban liman sebagai jawaban perkataan yang ya sebagai jawaban orang yang berkata jawaban liman qala uridu an azuraka aku ingin ya mengunjungimu lalu selanjutnya rabi' yang keempat kai artinya agar atau supaya nahu qaulihi ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 13 faradadnahu ila ummihi kai taqarra maka kami kembalikan ia maksudnya Nabi Musa ya kepada ibunya ya kai takorroainuha agar atau supaya ya senang hatinya ya. maka sana ada kai memansubkan takorro ya fi'il mudore setelahnya al khamisu yang kelima la muta'lili yang kelima adalah la muta'lili ilam ya, yang bermakna kai atau agar atau supaya. Lahu qawlihi ta'ala semisal contoh firman Allah ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Ya dan kamu dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ilaika dzikra litubayyana litubayyana lin-nasi agar kamu ya menerangkan kepada manusia maka litu bayina bayina itu mansub karena ada lamu ta'lil yang bermakna kai atau agar. Asa disu yang keenam lamu juhudi ya. Wa alamatuha antus biqa bima kana aw lam yakun nahu qalihi ta'ala. Ya lamu juhud ini memiliki tanda yaitu didahului oleh makana atau lam yakun artinya tidak seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 143. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maka di sana dari lamul juhud dan didahului oleh makana. Ya artinya lamul juhud itu lebih tekankan ya. Dan dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Wa ta'ala dan firman Allah yang lain dalam surat An-Nisa ayat 137 lam yakunillahu liyaghfira lahum maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ya ampun kepada mereka maka di sana ada lamul juhud liyaghfira. Maka yaghfira dibaca mansub dengan tanda fathah. Selanjutnya wasabi'u yang ketujuh hatta. Ya hatta artinya sampai atau hingga ya ada dalam surat ya, Yunus ayat 109 lahu qawlihi ta'ala wasbir hatta yahkumallahu ya bersabarlah sampai atau hingga Allah memberi keputusan nah di sini ada catatan kaki hatta harfu harfu ghayatin wa ta'lilin wa takunu li ghayati ya wa takunu lil ghayati ay li in ya li'in taha ya li'in tihai idza kanat bi bima'na ila nahu qoulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri hatta di sini itu ada dua bisa sebagai huruf yang untuk menerangkan maksud atau tujuan atau arah atau sasaran atau sebagai harfu ta'lil yaitu huruf untuk uh, membenarkan ya membenarkan wa takunu lil ya hatta sebagai huruf untuk menunjukkan tujuan aili intihai ya untuk menunjukkan akhir atau uh, kesimpulan idza kanat bimakna ila ketika hatta di sana bermakna ila maksudnya ke atau sampai seperti dalam firman Allah taala ya, di surat Al-Baqarah ayat 187 wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu makan dan minumlah kalian sampai jelas atau terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Maka hatta di sana bimana ila maksudnya makan dan minumlah sampai jelas. Jadi itu harfu ya Jadi sampai atau tujuannya gitu. Jadi kamu boleh makan dan minum sampai fajar. Ya maksudnya ketika jelas benang putih dan benang hitam itu maksudnya waktu fajar atau walita'lili idza kanat bimana kai atau sebagai huruf ta'lil ketika maknanya adalah agar atau supaya seperti contoh aslim hatta tadkhulal jannata Islamlah ya agar kamu masuk surga ya wal ghalibu fiha antakuna dan secara umum hatta itu lebih banyak sebab di, uh, pada makna goyah ya seperti di surat Al-Baqarah ayat 187 tadi wasaminu ya dan kedelapan itu ada fa faus sababiyah ada fa sababiyah situ ada catatan kaki faus sababiyah ay al faul mufidul lis sababi sababiyati Wahya ifadatu an ma qablaha sababun lima ba'daha. Ya, fa sababiyah itu fa yang memberikan faidah sebab dan dia memberikan atau menjelaskan bahwasannya sesuatu yang uh, sebelumnya itu menjadi sebab bagi apa-apa yang setelahnya. Seperti contoh al-waqi'u fi jawabin nafyin atau talabin. Ya, jadi fa sababiyah itu terletak pada jawab nafi atau talab. Amal waqi'atu fi jawabin nafyin ketika fa sababiyah itu terletak sebagai jawab nafi semisal firman Allah taala nahu qalihi taala fi surati fatir ayat 36 la yuqda alaihim fayamutu ya, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati ya, ini sebagai jawab nafi maka fa di sana adalah sehingga sehingga mereka mati wa amal waqi'atu fi jawab talabin atau yang terletak sebagai jawab talab atau permintaan Fanahu semisal contoh ta'allimil ilma fayanfa'aka. Ya, belajarlah ilmu ya maka itu akan bermanfaat bagimu. Ya. Di sana sebagai jawab tolab ya. Lalu di sana ada catatan kaki ya at-talabu yakunu bi amri wad du'ai wan nahyi wal istifhami wal ardi wat takhdidi wat tamanni wat tarji' ya yang termasuk jawab tolab atau tolab itu ya berupa perintah amar doa doa nahyi larangan istifham yaitu kata tanya al aru al -ar, al arad ya yaitu usul takdid itu sesuatu yang untuk mempererat watamani itu angan-angan dan watarji ya dan pengharapan yang kesembilan watas watasi'u wawul ma'iyah ya nawasibul mudhari yang kesembilan yaitu wau ma'iyah. Apa itu wau ma'iyah? Ada catatan kaki. Ai al wau mufida mufidatu lil ma'iyati wa hiya al musahabatu. Ya. Wa hiya al musahabatu fatu fatufidu an ma qablaha musahab ya. an ma qablaha musahabun lima ba'daha Jadi wawu ma'iyah adalah wawu yang memberikan faidah ma'iyah yaitu musahabah yaitu menunjukkan sesuatu yang e, bersamaan atau bersama-sama ya kebersamaan fatufidu an maqablaha musahabun lima ba'daha yaitu ya memberikan faedah bahwa sebelumnya itu bersama-sama terjadi dengan yang setelahnya. Al-waqi'atu fi jawabin nafin au talabin dan terletak pada jawab nafi dan talab. Fannafyu kekolika dan contoh yang sebagai jawab nafi seperti perkataanmu ma na'muru bil khairi wa nu'ridu anhu ya ya seperti pada contoh mana muru bil khairi wa nu'ridu anhu ya, kami tidak memerintahkan kepada kebaikan ya ya dan kami ya tidak menunjukkan ya dan kami menunjukkan kepadanya jadi tidaklah kami memerintah kepada suatu kebaikan ya, dan kami akan menunjukkan atas atasnya, maksudnya atas suatu kebaikan tersebut. Ya, jadi tidaklah kami memerintah suatu kebaikan, pasti akan kami tunjukkan tentang kebaikan tersebut wat nahu kolika ya, dan seperti tolap atau permohonan seperti perkataanmu zurni wa ukrimaka kunjungilah aku dan atau maka aku akan memuliakanmu ya, kita lanjutkan di rekaman yang selanjutnya